بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang sakta Apa ini maksud dengan sakta? Sakta artinya berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Dan sakta ada dua jenis. Yang pertama sakta yang wajib dan yang kedua adalah sakta yang jaiz. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang saktah yang wajib. Dalam Al-Quranul Kirim, tanda sakta sebagian mushaf menggunakannya dengan huruf sin. Menurut Imam Asim dari riwayat Hafiz, bacaan sakta dalam Al-Quran yang wajib ada empat tempat yaitu yang pertama ada pada surat Al-Kahfi ayat pertama menuju ayat yang kedua. Ketika kita membaca dengan menyambungkan bacaan atau wasol, maka kita baca sakta. Kita baca qayyima. Tidak boleh dibaca iwajan qayyima. Tapi iwaja berhenti tapi tidak mengambil nafas, kemudian qayyima. Yang kedua ada pada surat Al-Qiyamah atau Al-Qiyamah ayat yang ke-27. Pada surat Al-Qiyamah ayat yang ke-27. Yakni dalam lafaz wakila man roq wakila roq berhenti di lafaz man tetapi tidak mengambil nafas kemudian melanjutkan roq yang ketiga pada surat al-mutaffifin ayat yang ke-14 di lafaz bal كلا بل رانا كلا بل رانا bal berhenti tidak mengambil nafas kemudian yang ke yang keempat adalah di surat Yasin ayat yang ke-52 ayat yang ke-52 di kalimat mim marqadina Hada marukodina berhenti tanpa ngambil nafas sejenak berhenti tanpa mengambil nafas kemudian kita lanjutkan hadza jadi tidak boleh dibaca mimmaruqadina hadza tapi mimmaruqadina hadza ini saja yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.